Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memulai membahas hadis yang kedua yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa pada suatu hari datang kepada mereka yang kala itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yaitu Jibril alaihi salatu wasallam kemudian Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam tentang iman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan dan juga tentang kapan terjadi hari kiamat dan yang terakhir bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan lafaz hadis dari yang pertama, lafaz yang pertama sampai tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala Jibril alaihi salatu wasalam bertanya kepada Rasulullah SAW, Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku ya Muhammad tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW bersabda, Al-Islamu an an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Islam adalah anta an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis ini kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa nih kaum muslimat muliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah nukilkan beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan kedudukan hadis Umar radhiyallahu anhu ini, hadis yang kedua ini kita telah nukilkan beberapa perkataan para ulama rahimahullahu taala terkait dengan kedudukan yang sangat agung yang dimiliki oleh hadis ini dalam Islam. Di mana hadis ini disebut dengan apa? Gelarnya Ummus Ummus Sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Kemudian yang kedua yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah taala tentang adab seorang murid kepada gurunya. Kita sampaikan bagaimana adab Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan yang baik dengan penampilan yang baik Kemudian juga mendekat kepada Rasulullah SAW dengan adab yang sangat baik. Sebagaimana kita nukilkan kemarin hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i bahwa, bahwa Jibril alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Rasul sallam a'adnu ya Rasul sallam bolehkah saya mendekat maka Nabi sallam katakan silahkan mendekatlah begitu seterusnya sampai akhirnya benar-benar dekat kepada Nabi SAW sehingga lututnya langsung menempel dengan lutut Rasulullah SAW. Ini adab yang hendaknya kita perhatikan. Dan kemarin sedikit kita nukilkan dan kita tegaskan tentang pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu. Karena jika seandainya ilmu atau orang yang memiliki ilmu tidak memiliki adab, maka ini akan menjadi malapetaka. Selalu dikatakan oleh para ulama kalian lebih butuh kepada adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana seorang guru hatta sekalipun dia mendapati muridnya mungkin kurang beradab tetap seorang guru ini tidak boleh bakhil untuk ilmu yang dia miliki. Dia harus tetap sampaikan. Dia harus tetap sampaikan. atas sekalipun mungkin muridnya kurang kurang berada. Karena salah satu di antara hal yang telah diambil oleh Allah Tabaraka taala perjanjiannya dari orang-orang yang memiliki ilmu adalah untuk menyampaikan ilmu mereka. Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman, "Wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Di mana Allah Taala telah mengambil mitsaq perjanjian yang sangat kuat dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, ilmu pengetahuan tentang Alkitab, latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Hendaknya kalian menjelaskan ilmu yang kalian pahami dari Alkitab tersebut kepada manusia dan jangan disembunyikan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam hadis beliau yang mulia bagi seorang yang memiliki ilmu kemudian dia sembunyikan. Dia sembunyikan, dia memiliki ilmu tapi dia sembunyikan. Khususnya apabila ditanya, dia tahu akan tapi dia tidak jawab. Dia tahu akan tapi tidak dia sampaikan, maka ancamannya sangat keras dalam hadis. Nabi SAW katakan uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Allah SWT akan ikatkan di pinggangnya kelak pada hari akhirat tali pinggang dari neraka Allah Taala. Kemudian yang juga termasuk telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji lelaki ini yaitu Jibril alaihi salatu wasalam, dia puji dengan penampilannya yaitu syadidu bayadi atiyab syadidu sawadi sya'r. Pakaiannya sangat putih, bersih dan rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu radhiyallahu anhu tatkala menyampaikan sifat lelaki ini yang datang kepada Nabi SAW bukan sekedar hanya untuk mengkhabarkan akan tapi memuji penampilan siapa Jibril ini ya dan kita, kemarin telah kita sebutkan bagaimana Islam mencintai pakaian berwarna warna putih ya Islam sangat mencintai pakaian berwarna putih kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara poin yang kemarin telah kita jelaskan bahwa Jibril tatkala datang di saat itu, tatkala datang di saat Umar menceritakan hadis ini, tidaklah dalam rupa seorang sahabat yang bernama siapa? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari mana kita bisa ambil istimbat itu sebagaimana dikatakan Syekh Saleh Al-Syekh eh, dipahami dari perkataan Umar radhiyallahu anhu wala ya'rifuhu minna. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ya, beda dengan tatkala Jibril alaihi salatu wasalam datang dalam rupa sahabat yang mulia ini itu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Karena Jibril sangat mirip sekali dengan sahabat ini. Nabi SAW datang kemarin telah kita sebutkan uh, di kejadian perang setelah perang Khandaq. Ya, tatkala Nabi SAW akan berangkat menuju Quraidah. Nabi SAW melewati para sahabat yang kala itu di masjid. Nabi SAW bertanya, adakah seorang yang baru lewat dari sini? Para sahabat mengatakan, ya kami melihat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Maka Nabi SAW mengatakan tidak, beliau adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi dalam hadis ini Jibril alaihi salatu wassalam kata Syekh Saleh Al-Syekh tidaklah datang dalam rupa sahabat yang mulia ini itu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi akan tapi dalam rupa yang lain sehingga tidak dikenal oleh para sahabat. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah wa taala di antara Kesimpulan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang Islam, makna Islam baik secara lughah, secara bahasa maupun secara syar'i. Islam secara bahasa apa maknanya? Apa yang kita jelaskan kemarin? Al al-inqiyad, apa arti al-inqiyad? Tunduk, ya, tunduk. Ini makna Islam secara bahasa. Adapun salah istilah istislamu lillah zahiran wa batinan. Bistinabi nawahi wa imtithali awamiri. Menyerahkan diri kepada Allah tabaraka taala secara zahir maupun batin dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini kemarin telah kita jelaskan. Kemudian di antara yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita telah jelaskan makna syahadat la ilaha illallah. Kita jelaskan makna syahadat la ilaha illallah yang artinya yang maknanya la ma'budu hakun illallah. Ini la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak. Tidak ada ilah yang berhak. Kata tambahan al-haq di sini sesuai dengan undang-undang yang ada dalam bahasa Arab. Mungkin kalau kita terjemahkan perkalimat dalam kata la ilaha illallah maka terjemahnya adalah la tidak ilah sesembahan illallah kecuali Allah. Jadi artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah atau diterjemahkan sering dengan kata tidak ada Tuhan selain Allah. Ini arti terjemah sesuai dengan penterjemahan perkalimat. Tapi kalau kita terjemahkan sesuai dengan undang-undang bahasa Arab maka kata la di situ membutuhkan khabar. Khabarnya mahdhuf. Makanya terjemahannya adalah kalau dimaknakan ke dalam bahasa Arab la ma'buda hakun. Karena ilah artinya ma'bud. Ilah artinya yang disem, disembah. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ini juga salah satu di antara hal yang hendaknya dipahami karena dengan ayat ini sebagian orang salah di dalam memahami ayat ini. Allah tabaraka taala mengatakan wa huwa alladhi fis sama'i ilah. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Sehingga sebagian orang mengatakan Allah di mana? Di mana? Di mana-mana. Dia Allah yang ada di langit dan dia Allah yang ada di bumi. Ini salah. Kenapa? Karena wa huwa fis samai ilahun arti ilah apa? Ma'bud. Dialah Allah yang diibadati di langit dan dialah Allah yang diibadati di mana? Di bumi. Jadi tidak diterjemahkan dengan dialah Allah yang ada di langit dan dialah Allah yang ada di di bumi. Karena makna ilah adalah ma'bud yang diibadati. Maka maknanya adalah para ulama rahimahumullah taala mengatakan la ilaha illallah yakni la ma'bud karena ilah yang diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam bahasa Arab artinya ma'bud yang diibadati. Jadi tidak ada yang diibadati. Kita katakan tambahan berhak ini adalah khobar untuk la dalam undang-undang bahasa Arab. Jadi artinya la ma'budah hakun illallah yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka taala semata. Ini makna la ilaha illallah yang kemarin telah kita jelaskan. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kita juga jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan yastalzim ifradul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu Tatkala kita mengucapkan, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, maka ikrar kita ini mengharuskan kita untuk hanya menyerahkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka taala semata. Ini kemarin telah kita jelaskan dan ini hakikat yang kemarin telah kita tegaskan banyak kaum muslimin yang tidak memahami ini. Tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya mereka jauh dari kesyirikan. Tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya dengan ikrar ucapan mereka ucapkan, mereka menjauhi doa kepada selain Allah, mereka menjauhi berharap kepada selain Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Ini setelah mereka ikrarkan la ilaha illallah. Karena salah satu di antara tuntutan la ilaha illallah adalah mesti yang mengucapkannya mengikhlaskan menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemarin kita berikan contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy tatkala diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Apa jawaban mereka? Aja'alal bagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia akan menjadikan al-aliha Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang banyak. Ilahan wahida, menjadi hanya satu sesembahan. Inna hadha la syai'un Sungguhnya ini adalah perkara yang aneh. Jadi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka harus tinggalkan semua ma'budat yang mereka ibadati selain Allah. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Ini khani kaum muslimin yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau syahadat potongan yang kedua. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita telah jelaskan bahwa makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bersaksi meyakini dan mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah utusan yang diutus oleh oleh Allah tabaraka Taala. Dan kemarin terakhir dalam pertemuan kita telah kita jelaskan konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau dalam la ilaha illallah, konsekuensi darinya adalah Anda harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh Anda berikan ibadah itu apapun bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka konsekuensi darinya beberapa hal telah kita jelaskan kemarin. Yang pertama apa? Apa yang kita jelaskan kemarin? Hah? Di mana? dengar. Ini makna. Ini makna. Tatkala kita eh, tatkala Nabi SAW katakan anta an Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah maknanya adalah Muhammad adalah utusan yang diutus oleh Allah seorang hamba yang benar-benar diutus oleh Allah ini kita kita ucapkan dengan lisan kita kita yakini dengan dengan hati kita tapi tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah maka kita mesti apa? Yang pertama, Hah? Gimana? Ittiba, taat. Ta'atuhu, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu mentaati beliau ta'atuhu fi ma'mar mentaat, mentaati Rasulullah SAW dengan melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, Hah? mempercayai apa yang telah dikabarkan oleh beliau. Yang ketiga, menjauhi larangan beliau. Yang keempat, ada empat kemarin kita sebutkan. Yang keempat, Allah yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini tuntutan syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi mentaati beliau dengan melakukan perintah beliau, mentaati beliau dengan meninggalkan larangan beliau, kemudian mempercayai seluruh apa yang dikhabarkan oleh beliau, Kemudian yang terakhir tidak melaksanakan ibadah apapun kecuali apabila ada dalilnya dari beliau alaihi salatu wasalam. Ini khani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah tabaraka taala apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimah taala dan ini merupakan perkara yang mesti dipahami dengan baik dan diamalkan. Beginilah metode para sahabat Rasulullah SAW dan contoh dalam pengamalan terhadap syahadat ini banyak banyak sekali. Akan tapi Tentunya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kita tidak akan membahas secara tafsir akan tapi yang akan kita jelaskan adalah poin-poin utama dalam sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara garis besar apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka dia muslim. Kita terima darinya keislamannya. Dan kemarin ada dua poin yang kita jelaskan bahwa kalau seandainya diucapkan tapi hatinya tidak membenarkan maka ini tidak tidak muslim. Ini tidak muslim. Dari mana kita tahu dari kalimat syahidah, ashad Persaksian itu dalam bahasa Arab tidaklah hanya sekedar diucapkan oleh lisan tapi diyakini oleh hati. Allah Taala taala mengatakan illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang bersaksi dengan al-haq itu la ilaha illallah sedangkan mereka ya'lamun mengetahui makna daripada apa yang mereka persaksikan tersebut. Jadi kalau dia ingkari dengan hatinya maka ini tidak diterima Islamnya. Namun siapapun yang mengucapkan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah karena masalah batin kita tidak tahu maka diterima darinya keislaman. Kita sebutkan kemarin hadis Usama bagaimana Usama tatkala akan membunuh seorang laki-laki yang kala itu tatkala akan dibunuh dia mengatakan asyhadu an ilaha illallah maka Usama tetap membunuhnya karena Usama berkeyakinan bahwa dia mengucapkannya hanya karena takut dari pedang. Tapi apa kata Nabi SAW? Hala syafak ta'al qalbi. Kenapa engkau tidak belah saja dadanya? Sehingga engkau tahu apa yang sebenarnya diucapkan. Benar tidak? Diyakini oleh hatinya atau tidak? Apa yang akan kau lakukan, apa yang akan kau lakukan wahai Usama dengan la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Itu diulang-ulang oleh Nabi SAW sampai Usama mengatakan, saya berangan-angan kala itu saya baru masuk Islam. Karena begitu beratnya peringatan Nabi SAW yang dia rasakan. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi siapapun yang mengucapkan asyhadu anna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah maka diterima darinya Islam Diterima darinya Islam ini secara garis besar yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang berbagai kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau Alaihi Salatu Wasallam yang mulia. Tatkala ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi saw mengucapkan syahadat. Yang pertama rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Kemudian setelahnya Nabi saw mengatakan watuki masalah dan engkau menegakkan salat. Salat secara bahasa maknahu ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Apa arti doa? Doa. Karena itu Allah wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah tabaraka taala mengatakan ambillah dari mereka sedekah itu zakat yang mana zakat ini tutahhiruhum engkau sucikan mereka wa tuzakkihim dan kau bersihkan mereka dengan zakat yang kau ambil tadi kemudian wasalli alaihim dan salatlah atas mereka Inna salataka sakanul lahum karena salatmu untuk mereka adalah ketenangan tersendiri buat mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya as-salat dalam bahasa artinya apa? Doa. Salat dalam bahasa artinya doa. Maka kalau dikatakan salat dalam bahasa artinya doa berarti makna bahasa lebih umum dari makna istilah. Karena makna istilah itu lebih sempit. Walaupun nanti kita akan dapati beberapa istilah lebih luas daripada bahasa, daripada makna bahasa. Tapi secara garis besar dalam bahasa Arab, makna bahasa itu lebih luas dari mana istilah. Jadi salah dalam bahasa artinya doa sesuai dengan ayat yang Allah SWT firmankan dalam surat Taubah ayat 100 103. Maka Nabi SAW dalam dalam hadis juga menyebutkan dengan dengan makna ini secara bahasa Nabi SAW katakan idza du'iya ahadukum fal yujib fa in kana sa'iman fal yusalli wa in kana muftiran fayat'am apa kata Nabi sallallahu jika saatnya kalian diundang maka datangilah kalau saatnya kalian sedang dalam keadaan berpuasa fal yusalli maka maka hendaknya dia sholat apa maksud sholat di sini doakan orang yang mengundang silakan hadir kalau antum tak makan tak masalah tapi doakan mereka kalau seandainya anda muftiran maka silakan makan ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah, makna salat secara lugah, bahasa. Adapun makna salat secara istilah, para ulama rahimahullah taala menyebutkan dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda. Tapi intinya sama, yaitu aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk khusus. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan dengan salam ini mana salat ah, mafhum insyaallah dipahami ya semakin diperjelas maka mungkin semakin tak paham ya karena memperjelas suatu yang sudah jelas membuat kabur kayaknya jelaskan kepada saya tentang api semakin diperjelas itu semakin tak paham betul atau salah Hah? insyaallah salat paham gitu semua yaitu suatu perkataan perbuatan yang khusus ya maksusah perkataan khusus, perbuatan khusus karena ditentukan oleh syariat, dilakukan dalam bentuk-bentuk yang khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan dengan salam. Inilah salat ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan salat diwajibkan oleh Allah tabaraka taala satu setengah tahun sebelum hijrah. Tepatnya pada malam Isra dan Mi'raj atau Mi'raj dan Isra. Kita balik. Gimana kalau kita balik? Boleh kita balik? malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Kita buat malam Mi'raj dan Isra. Apa arti Isra? Apa arti Isra? Hah? Apa artinya? Diperjalankan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi arti Isra artinya Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kaum muslimin Isra. Sedangkan Mi'raj Apa arti mi'raj? Arti mi'raj apa? Kamu sering dengar nggak tahu artinya mungkin ini. Ya. Malam malam Isra dan Mi'raj. Mi'raj apa artinya? Hah? Naik, iya, artinya naik. Naik artinya. Allah Tabaraka taala kala itu memberikan kepada Nabi SAW kesempatan untuk naik ke atas langit. Naik ke atas langit. Pakai apa naiknya? Pakai pesawat. Pakai apa naiknya? Buruk jalannya. Naiknya pakai tangga. Naiknya pakai tangga. merek artinya naik dengan tangga. nggak percaya tuh? Nah, kalau nggak percaya cari ya, besok kasih tahu ada. Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT kesempatan naik ke atas dan tidak naik gunung. Ini luar biasa ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dikatakan bahwa Rabb kita dil Ma'arij. Subhanahu wa ala. Nabi SAW naik ke atas. Malam itulah tatkala Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha melewati semua para nabi dan hadisnya masyhur. Tak perlu kita ulang karena panjang sekali hadisnya. Itu selalu dibaca dan selalu antum dengar. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Adam alaihi salatu wasalam. Terus naik ke atas sampai di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi melewati Ibrahim. Berarti kedudukan beliau lebih mulia dari Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai beliau di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya apa? Antum sering dengar Sidratul Muntaha Apa arti Sidrah? Hah? Ada sidra apa artinya? Artinya pohon. Sidroh itu artinya pohon. Sidrotul muntah pohon terakhir. Intaha, muntaha. Di situ batas semua makhluk. Jibril alaihi salatu wasalam tatkala naik dia tidak bisa melewati tempat ini. Itu disebut dengan sidratul muntah pohon. Baca hadis syarahnya, penjelasannya bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang pohon ini, bagaimana daunnya dan seterusnya. Bagaimana lampu-lampunya, keindahan yang ada di atas. Ini fani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala. Nabi sampai di sana, kemudian Nabi langsung berbicara dengan Allah Tabaraka taala. Tentunya menurut pendapat rajin dari para ulama, walaupun ada khilaf di kalangan para sahabat atau sekalipun di kalangan para sahabat ada khilaf terkait apakah kala itu Nabi SAW melihat Allah dengan langsung dengan mata kepala beliau alaihi salatu wasalam yang sahih tidak. Nurun an-nara cahaya yang aku lihat. Bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi dihalangi dengan hijabnya Allah. Hijabnya Allah dan hal-hal ini tatkala sabdakan Nabi kita imani sebagaimana adanya. Tidak boleh kita ingkari karena dia sahih dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijabun nur. Jika seandainya hijab ini disingkap oleh Allah, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya hijab Allah tabaraka wa ta'ala disingkap oleh Allah, maka akan terbakar semua makhluk yang dipandang oleh Allah. Subhanallah. Ini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang kelak insyaallah kita akan biiznillah akan melihat wajahnya di dalam surganya Subhanahu wa taala. Dan kita kala itu merasakan tidak ada nikmat yang lebih besar, lebih agung kecuali melihat wajah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi malam itu Nabi berada di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW menerima kewajiban apa? Salat. Nabi SAW menerima kewajiban salat. Ya dalam hadis yang sangat masyhur banyak diriwayatkan oleh para imam kita di antaranya uh, eh, Imam bukhari dan juga imam-imam yang lain menceritakan tentang kewajiban salat di malam itu. Yang awalnya 50 salat, kemudian bertemu dengan Musa Musa mengatakan mereka tidak akan sanggup minta keringanan diringankan 10 menjadi 40 terus sampai akhirnya 5 sholat sehari semalam itu pun Musa masih memberikan usul supaya diringankan karena umatmu tidak akan mampu tapi Nabi SAW mengatakan saya malu untuk kembali karena juga dari 50 menjadi 5 maka Allah Taala salah saya Allah mengatakan ketetapanku telah e, ditetapkan bahwa 5 salat akan tapi pahalanya sama seperti 50 50 salat. Ini ikhwan kaum muslimin, apa di kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi kewajiban salat diwajibkan oleh Allah satu tahun setengah sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Ya tepatnya pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Akan tapi tentunya tentang syarat-syarat tentang rukun-rukunnya penyempurnaan syariat ini ini setelah itu baru sempurna tapi kalau kewajibannya lima sholat sehari semalam itu sudah ditentukan pada malam Isra dan Mi'raj ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman dimuliakan oleh Allah ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh disia-siakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad." Faman jaa bihinna wa yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a wa in jannah. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu dalam hadis Ubadah bin Samit? Lima salat yang Allah wajibkan atas hambanya Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyanyiakannya dan tidak menganggap remeh akan kewajibannya, maka Allah berjanji untuk dia ke dalam surga. Lima salat yang Allah wajibkan kepada kita yang kalau kita lakukan, tidak kita sia-siakan, kita tidak remehkan akan kewajibannya, Allah berjanji untuk masukkan kita ke mana? Ke surga. Namun barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka Allah tidak punya janji atas dirinya. Kemungkinan Allah berkehendak memasukkannya surga. Jika seandainya Allah berkehendak, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Ini salat lima waktu ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Karena itu dalam hadis yang akhirnya menjadi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda, "Innal ahdal ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarukaha faqad kafar." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan dia kafir. Kafir di sini diperselisihkan oleh para ulama, apakah kafir riddah keluar dari Islam ataukah kafir amali? Ada dua perbedaan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi kedua-duanya musibah. Kedua-duanya musibah. Jangan antum anggap orang yang melakukan satu perbuatan dianggap kufur amali itu ringan. Kedua-duanya musibah. Maka Nabi SAW katakan, barang saya meninggalkannya maka dia kafir kata Nabi SAW. Ini satu hal yang hanya dicamkan oleh kita semua. Bahkan kewajiban sholat luar biasa. Diperintahkan dalam keadaan apapun. Selama masih ada ruh di badan kita. Beda dengan yang lain, ikhwani. Beda dengan yang lain. Sholat ini luar biasa. Sampai dengan isyarat kalau antum tidak bisa menggerakkan, antum tetap harus sholat. Ini isyarat-isyarat mata, isyarat tangan, tidak bisa bergerak mungkin kecuali mata anda. Tapi anda masih hidup, maka wajib sholat. Ini sholat. Makanya selalu kita katakan kalau sudah nggak bisa lagi kita sholatkan dia. Wajib juga tapi disolati. Mereka sudah meninggal. Ini kewajiban sholat kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah sampai di akhir-akhir hayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa Nabi sallallahu alaihi mengatakan as-salata as-salata wa mamalakan aimanukum. Perhatikan salat kalian dan perhatikan budak saha yang berada di bawah tanggungan kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beliau ditikam, beliau tidak bisa menyempurnakan salat salat subuhnya. Tatkala beliau pingsan kemudian bangkit, beliau mengatakan salat, beliau masih teringat tentang salatnya. Terkala ditanyakan itu kepada beliau, iya, karena tidak ada bahagian di akhirat bagi orang yang tidak salat. Tidak ada bahagian di akhirat bagi orang yang tidak salat. Ini salat di kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka taala yang tentunya pembahasan tentang utamanya pembahasan tentang masalah yang terkait dengannya ini dalam pembahasan lain seperti kalau kita membahas masalah fikih dan seterusnya akan tapi yang kita ingin tegaskan di sini terkait dengan pengertiannya kapan diwajibkan dan sedikit tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga ibadah ini inilah Islam Kemudian yang kedua atau yang ketiga, Nabi SAW mengatakan Islam itu adalah engkau menunaikan zakat. Zakat secara bahasa annama wa ziyadah. Atau dalam e, makna yang lain at-tadhir. Annama wa ziyadah artinya bertambah dan berkembang. Annama ber, berkembang, aziyadah bertambah. Ini zakat di dalam makna bahasa. Atau kadangkala dalam bahasa arti zakat adalah pensucian. Dalam bahasa zakat artinya pensucian. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man Sungguh telah beruntung orang yang zakkah. Orang yang mensucikan jiwanya. Jadi zakah bisa berarti tathir, pensucian. Bisa berarti annama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Dan makna bahasa ini sangat erat dengan ibadah zakat itu sendiri. Karena memang zakat, tatkala kita keluarkan, dia akan mengembangkan harta yang kita punya dan akan menambah harta yang kita punya. Nabi SAW mengatakan mana kasomalun min sadaqah tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan apanya hanya termasuk masuk dalam kata sedekah adalah zakatnya. Jadi berarti nama waziyada yanmu wa berkembang dan bertambah. Dan zakat juga tatkala dikeluarkan ini mensucikan apa? Jiwa. Membersihkan amal-amal kita, membersihkan harta kita, mensucikan jiwa kita. Maka selalu dikatakan oleh para ulama bahwa zakat itu tidak bisa digantikan dalam pensucian jiwa dengan beberapa bentuk ibadah yang lain. Makanya Allah Taala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi yang kita jadikan sebagai dalil bahwa salat dalam bahasa artinya adalah ad Allah tabaraka taala mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau sucikan dan engkau bersihkan dengan zakat yang engkau ambil dari mereka, diri mereka. Maka mengeluarkan zakat itu membersihkan apa? Jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan akhlak kita, mem membersihkan perangai kita, membersihkan hati kita dan juga membersihkan harta kita. Ini zakat ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Adapun zakat secara istilah, para ulama taala mengatakan hakun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Hakun wajib harta yang wajib dikeluarkan. Jadi tidak semua apa? Tidak semua harta. Harta yang tertentu saja yang harus dikeluarkan. Kemudian li ta'ifatin makhsusah tatkala harta tadi dikeluarkan zakatnya pemberian zakat ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang khusus yang dikenal dengan al-asnaf tsamaniyah, delapan asnaf. Kemudian fi waktin maksus dikeluarkan pada waktu tertentu. Dalam artian hitungan zakat harus satu haul berputar satu satu tahun kecuali mungkin dalam beberapa poin permasalahan seperti zakat al-hubub wa timar zakat e, pertanian maka ini tidak harus menunggu satu tahun setiap panen kata Allah wa atu haqqahu yauma hasadi keluarkanlah hak zakatnya tatkala kalian memanennya ini jadi ini pengertian zakat secara istilah dan zakat ini ikhwani kaum muslimin wa kaum muslimat muliakan oleh Allah diwajibkan oleh Allah tabaraka taala atas kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah ya pada tahun 2 Hijriah sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala walaupun dalam pembahasan kapan disyariatkan zakat masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan zakat sudah diwajibkan pada masa-masa Mekah. Ya, zakat sudah diwajibkan pada masa-masa Mekah. Ini sebagian pendapat para ulama. Adapun sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Wallahu a'lam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam adalah antasuma Ramadan. Engkau puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Asau mulukatan al imsak. Puasa dalam bahasa maknanya adalah menahan. Menahan. Juga kita katakan lebih umum dari makna istilah. Makanya dikatakan oleh Allah Tabaraka taala, "Inni nadartu lirrahmani sauma falam ukallimal yawma insiya." Maryam tatkala ia melahirkan kemudian orang bertanya Allah memerintahkan dia untuk bernazar puasa. Puasa apa? Puasa apa? Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk berpuasa. Puasa apa yang dilakukan? falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan siapa pun hari ini. Jadi kalau ingin bertanya tanya ke siapa? Isa putra putranya. Kalau ingin bertanya saya sudah bernatar untuk tidak berpuasa. Uh, saya bernatar untuk berpuasa hari ini, tidak akan berbicara dengan siapapun. Kalau ingin tanya tanya kepada anak Jadi puasa dalam bahasa artinya imsak, menahan apapun. Makanya ketakala seekor onta berhenti itu disebut berpuasa dalam bahasa. Seekor unta berhenti, dia lagi sa'ibah. Unta ini lagi berpuasa. Antum lagi tegak berhenti, antum lagi berpuasa. Ini secara bahasa. Secara istilah, secara istilah inilah yang membedakan antara mungkin puasa-puasa yang syari dengan puasa-puasa yang tidak syari. Orang puasa untuk tidak makan kecuali yang berwarna putih, ya, puasa putih kata orang. Puasa dalam bahasa puasa, bapak puasa dalam bahasa, tapi tidak puasa dalam syariat. Ya, ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah karena setiap sesuatu atau setiap seorang yang menahan apapun itu disebut dengan berpuasa dalam bahasa. Dalam istilah menahan makan, minum dan segala perkara yang bisa membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari namanya puasa. Jadi tatkala kita menahan makan dan minum dan seluruh perkara yang bisa membatalkan puasa kita dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka ini disebut dengan disebut dengan puasa. Ini khwani kaum muslimin, wa kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Puasa disyariatkan oleh Allah taala kepada kita kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dengan firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah 143, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Atau dengan firman Allah Tabaraka taala pada ayat selanjutnya. Sebagian ulama menyatakan kewajiban puasa itu pada ayat 185 bukan 183. Yaitu tatkala Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kemudian Allah katakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi ayat ini sebenarnya diarahkan kepada wajibnya puasa Ramadan. Adapun kewajiban yang ada pada ayat 183 ini bukan puasa Ramadan. Karena sebagaimana kita tahu dalam syariat kita ada beberapa uh, penyempurnaan dalam syariat puasa. Awalnya Nabi SAW hanya wajibkan kaum muslim puasa apa? Tiga bulan dan eh apa? tiga hari dalam satu satu bulan. Kemudian semuanya menjadi sunnah dan diwajibkan puasa Ramadan dengan firman Allah Taala, barang siapa di antara kalian melihat asyahra Melihat asyahra Apa arti syahra? Bulan. Barang siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan bulan, yang dimaksud dengan bulan di sini apa? Hilal. Yang dimaksud dengan bulan di sini ada hilal. Kenapa hilal disebut dengan syahr? Kita selalu tegaskan tatkala ada sebagian bertanya tentang puasa ikut siapa, berakhir puasa ikut siapa. Jadi hilal itu disebut dengan syahr, bulan dalam ayat karena hilal itu ditetapkan hukumnya dalam syariat apabila dia masyhur di kalangan manusia. Masyhur, apa arti masyhur? Apa namanya dalam ramai orang, orang tahu, terkenal, orang menerimanya dan diterimanya bulan hilal sehingga dikatakan diterima dan orang mengetahui kalau itu hilal tak kala pemerintah menetapkannya. Kalau pemerintah tidak menetapkannya walaupun dia hilal tapi dia tidak sebut apa? syahr. Maka Allah Subhanahu taala mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian sudah melihat hilal, maka dia harus berpuasa. Ini dalil kewajiban puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah tepatnya pada bulan bulan Syaban. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun Islam yang terakhir yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika saat engkau mampu. Haji secara bahasa maknahu al-qasd menuju ke tempat yang diagungkan. Ini haji secara bahasa. Tatkala kita pergi ke tempat yang diagungkan, ini artinya apa? Haji. Dalam bahasa hajja yahud artinya seperti itu. Dan ini lebih umum dari makna istilah. Hatta sekalipun tempat tujuan itu memang harus diagungkan ataupun tidak, kalau pergi ke sana secara bahasa artinya apa? Haji. Tapi tentunya yang benar adalah yang kita sesuaikan dengan istilah syariat. Apa yang dimaksud dengan haji dalam istilah syariat kita, syariat Islam? Qasdul baitil Haram menuju bait Allah, rumah Allah yang haram mendatanginya ya fi waktin maksus ala wajhin maksus pada waktu yang tertentu kemudian dengan amal-amal tertentu yang dilakukan di sana karena haji sebagaimana kita tahu memiliki hukum-hukum yang sangat banyak tatkala dikatakan waktin maksus waktu yang khusus maknanya bahwa di sana ada waktu-waktu yang disebut dengan miqat zamaniyah ya miqat waktu di mana haji memiliki tiga bulan ada disebut dengan tiga bulan haji yang pertama Allah Tabaraka taala mengatakan al haju asyhur ma'lumat yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hija ini bulan-bulan haji. Jadi di bulan ini seorang sudah boleh berniat untuk melaksanakan haji. Ya, bukan kemudian di Syawal bisa selesai melaksanakan ibadah haji tidak. Maknanya contoh kita kaitkan dengan haji tamattu misalnya Haji tamattu itu adalah bersenang-senang melaksanakan umroh di bulan di bulan haji. Di bulan haji kita laksanakan umroh, kemudian tahun itu juga kita melaksanakan apa? Haji. Kalau tahun selanjutnya kita melaksanakan haji maka bukan tamattu. Maka orang yang melaksanakan umroh misalnya di bulan Syawal, kemudian dia melaksanakan haji pada waktunya, ini berarti disebut dengan haji tamattu. Berarti dari semenjak dia start awal melaksanakan umroh di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah sudah ada niat untuk melaksanakan apa? Haji berat, haji yang tamattu. Tapi kalau orang melaksanakan umroh di bulan Ramadan dengan ingin melaksanakan haji tahun itu, tamattu tidak haji Tidak. Karena dia melaksanakan umroh tidak di bulan di bulan haji. Jadi bulan haji ada tiga, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Ini khani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimah taala menyebutkan bahwasanya kewajiban ibadah haji sebagian ulama menyatakan pada tahun 6 Hijriah akan tapi yang sahih wallahu taala alam kewajiban ibadah haji diwajibkan oleh Allah pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Makanya pada tahun 9 Hijriah kaum muslimin sudah melaksanakan ibadah haji, tapi pimpinan haji Amirul Hujjaj adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tidak. Dua alasan para ulama katakan pertama karena tahun 9 adalah tahun banyaknya utusan-utusan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah. Sehingga tahun 9 dikatakan dalam sejarah sanatul wufud, tahun yang banyaknya utusan-utusan ke Madinah untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad Islam. Sehingga Nabi salam sibuk dengan ini dan Nabi tidak sempat melaksanakan ibadah haji sehingga diutus ya pak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini Sebab yang pertama kenapa Nabi tidak langsung melaksanakan ibadah haji pada tahun 9. Pada tahun 9 itu sudah bisa karena tahun 8 Mekah sudah ditaklukkan. Tahun 9 Hijriah seharusnya bisa kan tapi kenapa Nabi tidak berangkat? Sebabnya karena tahun itu banyak sekali apa? utusan yang datang ke Madinah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi tidak haji pada tahun 9 Hijriah? Karena kala itu masih ada orang musyrik yang haji. Masih ada tawaf dalam keadaan telanjang. Maka tahun 9 diumumkan bahwa setelah ini tahun depan tidak ada lagi orang musyrik boleh haji dan tidak ada lagi orang yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Barulah pada tahun 10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan haji apa? Haji wa? wada. Kenapa disebut dengan haji wada? Mati ini ya. Kenapa disebut dengan haji wada? Apa jawabannya? Hah? Habis baterai. Kenapa disebut dengan haji wada? Al-jawab, jawabannya haji terakhir, gitu. Tidak, disebut dengan haji wada. Wada artinya perpisahan. Karena Nabi di semua gerakan ibadah haji, manasik haji selalu Nabi katakan, ambil, perhatikan. Karena saya tidak tahu tahun depan saya akan bisa bersama dengan kalian di tempat ini lagi atau tidak. Maka Nabi SAW karena begitu banyaknya mengucapkan kata-kata wada, kata-kata perpisahan, maka haji itu disebut dengan haji wada. Ini ikhwani kaum muslimin wa kaum muslimat muliakan oleh Allah. Jadi haji diwajibkan pada tahun eh, delapan 8 Hijriah, ya tahun 8 Hijriah. Apa ya? Bukan 8, apa? Salah. 9 ya, 9. Yang ada khilaf adalah 9 dengan 10 dan 6. Yang sahih 9. Ya, yang sahih, yang sahih 9. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala di akhir ungkapan Nabi saw. alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan tentang masalah haji, Nabi SAW katakan ini stata'ta ilaihi sabila. Jika seandainya engkau memiliki apa? kemampuan Pertanyaannya, apakah ibadah yang dikaitkan dengan kemampuan hanya haji saja? Apa jawabannya? Ibadah yang dikaitkan dengan kemampuan haji saja atau semua ibadah? Dalam hadis ini haji saja. Padahal semua ibadah dikaitkan dengan kemampuan. Antum kalau nggak mampu berpuasa apa kata Allah? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sakit atau sedang safar, maka silahkan tidak berpuasa tapi ganti pada hari yang lain. Zakat, jika seandainya tidak tidak tidak mampu adakah kewajibannya? Tidak ada kewajibannya. Tapi kenapa dikaitkan haji saja yang ini ta ilahi sabila? Karena memang mayoritas manusia terkait dengan ibadah-ibadah yang yang sholat, kemudian juga puasa, kemudian eh, juga zakat, kemudian juga eh, apa namanya haji, maka yang sangat sulit sekali kemampuan terkait dengannya itu masalah apa? Masalah haji. Kalau puasa bisa dinyatakan tidak ada yang tidak eh, kalau kalau sholat bisa dinyatakan tidak ada yang tidak mampu. Kalau seandainya puasa juga seperti mayoritasnya semuanya mampu. Segelintir orang yang akhirnya dikatakan tidak mampu. Begitu juga dengan zakat, insya Allah banyak yang mampu. Yang ada adalah nggak sadar kalau dia mampu. Nah ini yang ada. Mampu dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar kalau dia mampu. Ini kaum muslimin muliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Sedangkan haji yang seperti ini, maka dikaitkan oleh Nabi SAW ini stata'ta ilaihi sabila. Kemampuan. Ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan kemampuan? Para ulama menjelaskan dalam pembahasan fikih mereka di antaranya yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah modal untuk keberangkatan dan modal untuk kepulangan. Ini kemampuan. Kemudian juga bekal. Jadi ongkosnya pulang pergi ada. Kemudian kemampuan yang kedua yang harus diperhatikan bekal kebutuhan kita selama perjalanan sampai kita pulang. Kemudian yang perhatikan terkait dengan kemampuan selanjutnya adalah bekal untuk yang kita tinggalkan kalau kita punya tanggungan. Istri dan anak kita kalau kita tinggalkan, ada bekal yang kita tinggalkan untuk mereka, berarti kita disebut mampu. Tapi kalau kita pergi, mereka tidak ada yang memberi nafkah, memberi makan kepada mereka, maka ini berarti belum mampu. Tak, bukankah kita harus tawakal? Tawakal ya tinggalkan aja mereka. Tidak boleh. Kan nanti ada yang ngasih makan. Ada memang. Iya, ada. Namun kadangkala akan membuat sulit orang lain. Bagaimana kalau seandainya tanggungannya budak dan dan dan binatang? Saya punya lembu, misalnya Ustaz saya punya 100 ekor lembu Ustaz. Tentunya butuh biaya dan seterusnya. Kalau saya tinggalkan ini nggak ada yang ngasih makan, mati semua. Gimana Ustaz? Saya wajibkah saya haji? Saya punya modal untuk berangkat, anak dan istri ada, tapi untuk lembu saya kalau saya tinggalkan mati semuanya. Kira-kira gimana? Wajib tidak untuknya? Hah? Wajib tidak? Hah? Kalau memang tidak bisa dijual, wajib. Jual lembunya, jual lembunya insya Allah banyak apa antum, uang antum jadinya. Kalau seandainya memang tidak bisa misalnya, maka salah satu di antara hal yang harus antum nafkahi adalah anak dan istri antum dan semua orang yang berada di bawah tanggungan antum, termasuk budak bahkan nafkah juga terkait dengan hewan ternak kita. Dalam Islam. Bahkan kalau kita sia-siakan hewan ternak kita, berdosa kita. Berdosa. Kita punya peliharaan, kemudian kita sia-siakan, tidak kita kasih makan, tidak kita, tidak kita berikan minum, kemudian mati, maka kita berdosa. Ini bagi makhluk yang memiliki lambung yang bisa dibasahi, yaitu manusia dan binatang. Demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nafkah untuk yang kita tinggalkan. Kemudian kesehatan. Ada orang memiliki uang untuk berangkat dan uang untuk pulang dan dia juga punya uang untuk perbekalan, dia juga bisa tinggalkan untuk keluarganya, tapi dia tidak sehat. Berarti dia tidak mampu. Kemudian selanjutnya adalah aman dalam selama perjalanan. Kadangkala dia sehat, punya modal, ada yang ditinggalkan, cuman keadaan perjalanan tidak aman. Bisa bisa ada perampokan, bisa ada pembunuhan, maka di sini tidak ada kewajiban haji untuknya. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah dan para ulama rahimahullah taala walaupun di sini ada khilaf. Di sini ada perbedaan terkait dengan wanita, terkait dengan wanita maka sebagian ulama mengatakan salah satu di antara hal yang dikaitkan dengan kemampuan bagi wanita adalah kalau ia punya mahram selama perjalanan. Mahram maksudnya mahram dirinya, bukan mahram temannya. Ingat, mahram untuk dirinya bukan mahram untuk temannya. Kan ada mahramnya Ustaz. Mahram ibu. Ya enggak sih, mahram teman saya. Bukan mahram ibu. Anda sebagian bukan ada mahram kami. Siapa? Itu abang daripada teman seperjalanan. Itu bukan mahram kamu, bukan mahram ibu, tapi mahram dia. Karena sebagai riwayat mahramin laha, mahram untuknya. Tapi kita katakan ini memang ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan, khususnya dalam madzhab syafi'i, bahwa kalau seandainya itu adalah haji yang pertama bagi sang wanita, dan itu adalah umrah yang pertama bagi sang wanita, maka tidak masalah ia berangkat tanpa mahram selama aman dalam perjalanan. Dan ia berangkat bersama dengan kelompok orang-orang yang dipercaya. Ini madhab syafi'i. Ada khilaf di kalangan para para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Ini Islam yang dijawab oleh Nabi SAW tatkala Jibril alaihi salatu bertanya tentang Islam. Islam itu apa ya Muhammad? Kabarkan para tentang Islam. Nabi katakan Islam anta syada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Secara garis besar sebagaimana kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala bahwasanya Islam dari jawaban Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang amal zahir. Nabi sebutkan amal zahir. Coba lihat, secara garis besar ini sudah kita jelaskan. Tatkala Nabi menyebutkan Islam pada rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, secara garis besar ini adalah amal apa? Amal lisan. Ini adalah amal lisan. Kemudian tatkala Nabi SAW menjelaskan salat, maka ini amal badan, bisa juga amal lisan dan badan. kauliah dan fi'liyah. Tatkala Nabi SAW mengatakan puasa, ini amal badaniyah. Tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang zakat, ini amal harta, maliyah terkait dengan masalah harta. Tatkala Nabi SAW mengatakan haji, maka ini terkait dengan harta dan amal. Ini Islam zahir. Maka selalu kita katakan siapapun mengucapkan dirinya sebagai muslim maka lakukan yang zahir ini. Lima ini lakukan. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu Alaihi Wasallam kadang kala sebutkan Islam tanda-tanda seorang itu muslim dengan ini semua, dengan yang zahir-zahir ini. Masalah hati bukan urusan kita, tapi tunjukkan kalau antum muslim dengan yang zahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda disebutkan Imam ibnu Rajab dalam beberapa nukilan beliau Beliau mengatakan innalil islami suan wa manara. Islam itu memiliki tanda dan rambu-rambu seperti rambu-rambu lalu lintas kata Nabi SAW. Suan itu rambu-rambu yang diletakkan di tengah padang pasir yang biasanya orang-orang Arab itu menandai jalan ini ke sana jalan itu kemari dengan ditumpuk-tumpuk batu. Ini ke sana ini kemari. Nah, kalau di sekarang kita mana yaitu rambu-rambu lalu lintas yang mengarah ke sana mengarah kemari. Jadi Islam itu punya tanda-tanda ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min dalik, di antara tanda-tanda Islam tadi adalah antak wala tusyrika bihi Ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan ini syahadat. Tandanya kalau orang muslim itu sudah mengucapkan apa? Syahadat. Menegakkan salat kata Nabi, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Wa taslimuka 'ala bani adama idza laqitahum dan engkau mengucapkan salam kepada sama saudaramu, sama muslim kalau engkau bertemu dengannya. Ini tanda Islam. Kalau kita ketemu dengan seorang dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia mus muslim. Ini tanda umumnya seperti itu. Wa taslimuka ala ahli baitika idza dakhalta alaihim. Kemudian engkau mengucapkan salam tatkala masuk ke keluargamu ke rumah. Assalamualaikum. Tanda kalau rumah itu adalah rumah Islam, seorang muslim faman intaqasa minhunna syai'an fahuwa sahmun minal islami taraka kalau ada yang poin-poin zuhri ini dia tinggalkan, hakikatnya dia telah meninggalkan salah satu di antara bahagian daripada bahagian bagian Islam. Wa man yatrukuhunna faqad nabatal Islam wa dhahri. Barang siapa meninggalkan semua amal zahir Islam ini, hakikatnya telah dia telah menjadikan Islam di balik punggungnya. Subhanallah. Salat tidak, puasa tidak, Amar ma'ruf nahi mungkar tidak. Ketemu dengan teman gak pernah mengucapkan salam. Masuk rumah tak pernah mengucapkan salam. Apa tandanya?